Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mudir Muassasah Faif Al-Mansura Al-Ustaz Arif Al Ulum Hafizahullah Ta'ala yang bikin saya gemetar di sini. Karena beliau ini senior saya di Medina. Jadi nggak pantas sini. Junior guruin seniornya. Tapi karena kita dijebak ya saya terpaksa setnya maju ke depan itu. Dan yang saya hormati para jamaah yang telah hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia yang pantas untuk dipuji. Hanya dia yang layak untuk dipuja. Karena semuanya memang dari Allah Jalla Jalla. Yang pandai, yang cerdas, kecerdasannya pun dari Allah Jalla Jalla. Yang cantik, kecantikannya pun dari Allah Jalla Jalla. Yang ibadahnya bisa tekun, rajin, itu pun karena Allah Jalla Jalaluh yang bisa bersedekah, yang bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu pun Allah yang menggerakkan hatinya sehingga tangannya tergerak untuk menafkahkan sedikit harta di jalan Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah dan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalla. Karena memang la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala perbuatan dosa dan kesalahan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita meminta kepada Allah perlindungan dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Apa ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa jemaah? Jemaah, ada di sini mungkin orang kediri yang masya Allah dari lahir sampai sekarang hatinya bersih, nggak pernah berbuat dosa. Tapi kalau saya lihat cahaya di wajah antum ini masya Allah, tanda orang-orang soleh banyak di sini. Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Saya kasih hadiah HP ini, nggak tahu hp siapa. Nih. Ah, insya Allah ikhlas. Ya. Ada yang tidak pernah berbuat dosa di sini? Coba angkat tangan. Jangan bawa bayi ke sini. Ini saya tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita semuanya hampir berbuat dosa. Jangan dianggap ustaz itu nggak pernah berbuat dosa. Jangan dianggap seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari akibat buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh, barang siapa yang diberi taufik dan hidayah oleh Sang Pencipta sehingga dia berjalan di muka bumi ini di atas lorong-lorong kebenaran walaupun sejuta preman datang untuk menyesatkan dia sejuta tukang sihir didatangkan untuk memalingkan dia dari jalan Allah, pada mobilnya, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, salah pilih jalan, salah kajian, atau apa saja sebabnya. Sehingga Allah menentukan bagi dia kesesatan. Walaupun sejuta ustaz dari Madinah didatangkan. Syekh yang senior-senior dikasih didatangkan ke diri untuk meluruskan dia maka fala hadiyalah enggak ada yang bisa memberikan hidayah kepada itu oleh karena itu dalam setiap salat kita kita senantiasa memohon kepada Allah jalla jalaluh ihdinas siratal mustaqim itu permintaan yang tidak pernah kita lepas karena memang yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah jalla jalaluh yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah. Maka kita mengharap kepada Allah agar dia senantiasa membimbing kita di atas jalan kebenaran ini. an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. dan saya bersaksi bahwasanya tidak berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalla. Ya Esa, tidak sekutu bagi. Bagaimana saya bersaksi bahawa Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah Jalla Jalaluh Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabi ajma'in Jazakallah khairan khair Masya Allah Malu kita ini Masa yang ngasih seniornya gitu kan Tapi hadun imbabit tawadu min istat'ari Habibullah ta'ala اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga rahmatmu, semoga nikmatmu, semoga salammu senantiasa kau curahkan dan kau tambahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, terutama untuk istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Ummul Mukminin, Hafsa, dan semua itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk seluruh sahabat Nabi kita. Yang mereka telah menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhum, wa radhi an jami'a ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka dan meridhai para sahabat Nabi. Amma ba'd. Saya al ikhwah. Saya benar-benar bahagia. Keliling ke diri. Masya Allah. Masuk dari tadi ada masjid yang di tengah sawah. Masjid sendirian ke tengah sawah. Sampai di sini ada pesantren yang katanya mewah apa sih singkatannya sih? Eh, mepet sawah ya, masya Allah. Mepet sawah. Ini nggak ketemu di Jember ini, kayaknya perlu diajarkan ini. Tapi alhamdulillah, saya benar-benar berbahagia. Jadi saya melihat jamaah yang datang ke tempat ini juga, masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali berterima kasih atas kehadiran antum semua ke tempat ini. Barakallahu fiikum, wa barakallahu fi mamsyakum. Semoga Allah memberikan berkah kepada antum dan memberikan memberikan berkah kepada jalan antum ke tempat ini. Mungkin sebagian dari tempat yang jauh, yang seharusnya dia mungkin enak-enak sama keluarganya, tapi akhirnya dia datang ke tempat ini. muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah apa? Meraih kebahagiaan hakiki di era atau menggapai kebahagiaan hakiki di era globalisasi. Dari mana kita mulai? Hah? Yang jelas, kita semua mencari kebahagiaan. Kita datang ke tempat ini dengan harapan kita bisa berbahagia. Semua orang yang hidup di muka bumi ini Baik itu yang kaya, ataupun yang miskin, ataupun yang ingin kaya. Itu semuanya ingin bahagia. Tapi sebagian di antara kita tidak tahu apa sebenarnya arti kebahagiaan itu. Apa sih arti kebahagiaan? Orang disebut bahagia itu gimana? Kebahagiaan di dalam kamus bahasa Indonesia, coba kita lihat. Di kamus bahasa Indonesia aja udah benar dia nerjemahin kebahagiaan. Apa katanya? Di kamus besar bahasa Indonesia ini disebutkan kebahagiaan itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi keadaan atau perasaan senang dan tentram. Perasaan itu di mana letaknya? Di dalam kita. Di dalam jiwa, di dalam hati kita. Bebas dari segala yang menyusahkan. Itu orang yang bahagia. Dan di dalam kamus bahasa Arab disebutkan kebahagiaan itu hiya tumakninatun fijamun warahatul dahiliyah. Orang yang disebut bahagia adalah orang yang tumaknina galbuh. Yang hatinya tentram, damai, insijam, artinya keharmonisan dalam kehidupan dia. Warahatun dahiliyah. Dan apa roha yang berarti Rohatun dahiliyah. Kenyamanan, ya kenyamanan batin. Itu namanya bahagia. Jadi kita sudah tahu yang namanya bahagia itu tempatnya di sini. Ketentraman, kedamaian, kenyamanan batin itu disebut orang bahagia. Ada sedikit perbedaan antara kebahagiaan dan kesuksesan. Siapa yang tahu? Favor jemaah. Ustaz, Tidak ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Anak kasih. Kotak oh ya. Ya Allah. Perbedaan antara kebahagiaan dan kesuksesan. Jemaah. Ada orang bahagia, ada orang sukses. Sama nggak kira-kira? Sama. Apa bedanya? Oh, Apa antum antum? Ya jangan jangan pura-pura khusyuk bacanya gitu kan. <laughs> ya. Ya Andu. Apa perbedaan antara kebahagiaan dan kesuksesan? Kalau bahagia pasti sukses. Iya. Kalau sukses belum tentu bahagia. Setuju jamaah. Setuju nggak? Coba kita tanya sama yang tua-tua, yang muda boleh belum tahu artinya kebahagiaan. Yang sepuh-sepuh lah yang sudah bahagia hidup, Masya Allah. Nah, tolong dibantu Ustaznya. Ustaznya masih muda ya. Kita butuh uh, pengalaman yang sudah tua-tua ini. Jamaah, jangan malu-malu kita semua ikhwan. Nggak ada yang akhwat gitu ya Nah, fokus. Saudara kita mengatakan orang bahagia pasti sukses. Tapi orang sukses belum tentu bahagia. Setuju? Setuju nggak ada yang setuju? Ya, antum silahkan jelas. Nah, Kalau bahagia itu secara batin, kalau sukses itu boleh, Ya, hampir. Betul. Jadi yang dikatakan sukses itu ketika orang itu meraih cita-cita. Ketika orang itu meraih cita-cita. Seorang anak yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Sekolah, ya Masya Allah. Bertahun-tahun dia sekolah. Siap meninggalkan keluarganya, mengeluarkan uang yang banyak sampai jadi dokter. Pulang bawa ijazah. Oh itu bukan ijazah. Ya, bawa ijazah. Pak, aku jadi dokter. Ya Allah. Sukses nggak dia? Sukses. Tapi bahagia nggak? Belum tentu. Belum tentu bahagia. Ada orang yang bahagia tapi nggak sukses. Ada nggak? Orang bahagia tapi nggak sukses. Ya Allah, ini dagangan kok nggak laku-laku. Bahagia nggak dia? Ya mah, anak mau minum dulu. Atau foto minum biar seger gitu ya. Bismillah. bisa kembali. Ada orang bahagia tapi tidak sukses. Usaha ini, usaha itu bangkrut. Tapi dia senantiasa tersenyum. Alhamdulillah. Bahagia nggak kira-kira orang itu? Bisa jadi bahagia, bisa jadi sengsara. Kita nggak tahu. Itu urusan di dalam batin dia. Itu urusan di dalam batin dia. Ya. Sebagian di antara kita itu berburu kebahagiaan di tempat yang salah. Cari kebahagiaan di kolam dia mancing, mancing ini kebahagiaan. Cari nggak dapat dapat, dapatnya ikan, nggak dapat kebahagiaan dia bisa. Mungkin dia dapat kesenangan, tapi tidak menggapai kebahagiaan itu sendiri. Ketika orang salah jalan mencari kebahagiaan itu, maka dia tidak akan menemui, tidak akan menjumpai kebahagiaan itu. Karena jalan yang ditempuh sudah salah. Seperti seorang yang hendak mencari mutiara di sebelah pesantren. Pesantren apa? Pak Ipa Mansur. Bawa dia semuanya masuk ke kalinya. Nyari apa Pak? Cari mutiara. Berhari-hari dia cari. Kira-kira dapat nggak? Kira-kira dapat nggak? Siapa? Banyak yang lewat di situ, bukan mutiara. Subhanallah. Karena dia salah tempat untuk cari mutiara, maka dia tidak akan mendapatkan mutiara. Sebagian orang mengira bahwasanya kebahagiaan itu berada di harta yang meruah, di rumah yang mewah, di mobil yang jangan ditanya harganya dia mengira bahwasanya dengan dia kaya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kepala dipakai kaki, kaki dijadikan kepala. Siang, malam, sore, cari dunia. Nggak ada istirahatnya. Dengar azan, dia tidak berpikir dengan azan itu. Dia berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan subhanallah, ada orang-orang yang kasih harta yang banyak sekali oleh Allah Jalla Jalla. Yang mungkin kalau diberikan kepada tujuh keturunannya nggak habis. Tapi ternyata orang itu belum mendapatkan kebahagiaan. Belum mendapatkan kebahagiaan dengan kekayaannya. Dengan mobil yang dia miliki. Dengan rumah mewah yang dia bangun. Dia sengsara hidup. Kita kalau bisa menembus dinding tembok rumahnya, kita akan mendengarkan keluh kesah dia, kegalauan hatinya, kegundahan jiwanya yang tiada hansi di dalam harta yang bertumpuk itu sendiri. Bukan berarti orang Islam harus miskin, jangan berpikir seperti itu, enggak. Kita hanya mengatakan bahwasanya klaim sebagai manusia bahwasanya kekayaan bisa menimbulkan kebahagiaan itu tidak benar. Karena banyak orang kaya yang sengsara hidup, tidak bahagia. Sukses tapi tidak bahagia. Sebagian mengira bahwa kebahagiaan itu berada di pangkat, jabatan. Kita lihat orang-orang kaya yang duitnya sudah banyak pada menjalankan diri jadi presiden. Pengen jadi presiden. Padahal duitnya itu sudah nggak bisa dihitung. Perusahaannya di mana-mana. Kenapa? Karena dia belum bahagia. Dia berpikir kalau saya jadi bupati, saya akan bisa korupsi. Oh enggak. Dia bukan itu. Dia berpikir kalau saya jadi bupati, mungkin saya bisa bahagia. Karena betapa enaknya ya, orang yang kalau masuk mobil ada yang bukain pintunya. Silahkan masuk. Turun, dibukain, dibeberin karpet merah. Mau jalan, nggak ada macet ceritanya. Kenapa? ada mobil yang mengawal dia. Dia ngomong ah, semuanya tunduk. Ah. Ini seorang yang berpangkat, dia pikir kalau perintahku selalu dituruti, keinginanku selalu dilaksanakan, maka aku akan menjadi orang yang berbahagia. Sehingga orang berebut untuk mencari jabatan. Walaupun semua hartanya dia infakkan Asalkan dia bisa berbahagia, dia melakukan hal itu. Tapi ternyata sebagian orang yang tidak jadi bupati akhirnya pura-pura stres. Ada yang pura-pura stres jemaah. Subhanallah. Ada yang sengsara hidup. Betapa banyak orang yang sudah berada di atas, yang dia pikir dia sudah meraih kebahagiaan itu, ternyata setelah berapa tahun berada di awang-awang, besok harinya dia berada di dipegang sama KPK, tangkap sama KPK. Ya Allah, kira-kira bahagia nggak sih? Lihat di raut wajahnya orang-orang yang dibawa sama KPK itu. Nggak ada artinya jabatan dia, kedudukan dia, pangkat dia, karena akhir dari kehidupannya harus meringkuk di balik penjara. Tidak ada kebahagiaan dalam pangkat dan jabatan. Kemudian ada orang yang berpikir bahwasanya kebahagiaan itu berada di popularitas. Jadi terkenal itu enak. Masya Allah. Lihat tiap hari wajahnya nongol di TV. Dengan make up yang sudah menghiasi wajah. Senantiasa senyum sana senyum sini Orang-orang ketika nonton TV berpikir, Masya Allah, ini orang-orang yang bahagia. Karena apa? Karena selalu terlihat tersenyum. Tapi kita lihat jamaah bahwasanya para artis dan selebriti itu orang-orang yang susah dan melarat hidup. Satu hal yang paling dia takutkan ketika popularitas dia itu turun sedikit. Ketika ada artis-artis selebriti baru yang muncul, maka dia ketakutan. Apa yang dia takutkan? Takut tergeser sudah. Dan selebriti itu orang yang paling takut kelihatan jelek. Kalau kita bangun tidur ada tamu ketemu tamu. Bangun tidur mau ke toko langsung keluar ke toko. Tapi artis jangan main-main. Harus bercermin dulu. 10 menit ya kalau cukup. 15 menit Sampai kacanya yang cerminnya itu bosan ngeliatin dia tiap hari. Karena dia takut kelihatan orang jelek takut sekali. Dan itulah mana yang namanya tentram hatinya itu mana. Gak tentram hatinya itu. Keluar takut kelihatan orang. Takut disangin wartawan. Sehingga dia nggak bahagia. Sebagian orang berpikir berangkat ke Jakarta mengadu nasib untuk menjadi seorang artis atau aktor dengan harapan dia berbahagia. Ternyata banyak juga artis yang harusnya punya Iya. Ada nggak? Yang akhirnya hidupnya juga sengsara. Dan nah, itu pertanda. Kehidupan para artis yang glamor, yang penuh harta, yang penuh dengan popularitas, yang melejit nama mereka, tapi ternyata mereka sengsara hidup. Suami istrinya betapa seringnya mereka ribut, cekcok, dan tidak ada kebahagiaan di diri al muslimin, sebagian berpikir kebahagiaan itu ada di anak. Ya Allah, saya ini Ustaz sudah bertahun-tahun dan nikah tak punya anak. Dia berpikir kalau namanya punya anak itu bahagia. Memang jelas Allah Jalla Jalaluh mengatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Almal, harta dan anak itu perhiasan dunia. Siapa yang nggak suka dengan perhiasan? Kita semua suka dengan perhiasan itu. Tapi ingat, belum tentu di sana kebahagiaan kita berada. Berapa banyak orang yang punya anak disiksa oleh anaknya sendiri. Anaknya tidak berbakti, bahkan si bapak ibunya bekerja untuk memanjakan sang putra ini dan ketika putranya sudah tumbuh dewasa, putra itu maling kundang Tidak lagi berbakti sama orang tua. Hilang semua harapan dan kebahagiaan orang tua dari anak. Di situ tidak terletak kebahagiaan. Sebagian akhwat berpikir, dan saya ini sudah bertahun-tahun nggak datang jodohnya. Siapa sih yang nggak ingin menikah? Ada ikhwan yang ingin nikah di sini? Insya Allah semuanya ingin menikah. Sebagaimana akhwat ingin menikah. Tapi ingat belum tentu dengan menikah kita bahagia. Belum tentu. Karena banyak orang yang berharap menjadi janda. Ketika dia tahu suaminya tidak menjaga amanat itu. Dia berharap mendapatkan suami yang dikasih. Dia berharap dapat kekasih yang bisa mengayomi, melindungi. Tapi ternyata si wanita ini, si akhwat ini berkata, andai aku tidak menikah dengan itu terjadi. Tapi insya Allah nggak ada di antara istri bapak-bapak yang mengatakan andai aku tidak menikah dengan insya Allah semua bahagia dengan suami-suami yang soleh soleh. Amin. Amin lah. Jangan bahil-bahil ngomong amin. Nah, kemudian jadi udah nggak bahagia. Belum tentu orang punya istri bahagia. Belum tentu orang punya anak bahagia. Mungkin Allah memang tidak memberikan kepada kita anak. Sebagian mungkin nggak punya anak. 10 tahun menikah nggak punya anak. Karena mungkin itulah kebahagiaan dia. Ingat dengan kisah Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan anak, kemudian anak itu dibunuh. Kenapa? Sampai yang tahu sebabnya? berjamaah. Tafadhal. Kenapa dibunuh oleh Nabi oleh Khadir? Wain syabab, syababul ma'had. Mana mana anak-anak pondok ini? Hah? Yang gimana anak pondok ini? Yang di depan ini? Hah? Oh, pada liburan. Oh, anak pondok. Baik, dibunuh oleh Khadir karena memang Allah memerintahkan kepada dia. Karena dia akan menyusahkan orang tua. Akan menyebabkan sengsara orang tuanya, dia berhak untuk mati. Dan Khadir berharap untuk digantikan oleh Allah anak itu dengan anak yang lebih bertakwa kepada Allah Jalla Jalla. Jadi anak belum tentu membuat kita bahagia. Istri belum, harta belum. Terus di mana letak kebahagiaan? Di manakah letak kebahagiaan? Kalau kita mau cari kebahagiaan kan itu di mana letak? Kita lihat. Kebahagiaan itu pada hakikatnya terletak di dalam jiwa orang hamba. Di dalam hati kita. Banyak orang-orang kaya yang sengsara hidupnya, anak-anaknya berhasil sukses. Kita kadang melihat ustaz itu orang-orang kafir kok. Kaya-kaya sih Orang Islamnya miskin. Kita lihat sekarang jamaah. Saya nggak ngomong di Kediri ya, karena nggak tahu Kediri. Di Jember itu. Saya sempat ngomong sama istri. Yuk, keluar, kita mau beli air. Jangan beli di tokonya orang non-muslim. Saya bilang. Iya bang. Jalan. Sepanjang jalan raya. Nggak ada tokonya orang Islam. Jadi jalan raya itu yang Diwakain siapa? Non muslim semua. Subhanallah. Kemana sukunya orang Islam? Masuk gang. Kalau mau cari sukunya orang Islam itu harus masuk gang dulu. Baru dapat sukunya. Jarang sekali. Kebanyakan jalan-jalan protokol itu sudah dikuasai oleh non muslim. Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wa'ulatuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum Kau jangan terlena, jangan tercengun, jangan terheran-heran dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka yang sukses mungkin. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Sehingga mereka mati dalam kondisi kafir. Di dunia tersiksa dengan anak dan hartanya, dan di akhirat Allah akan menyediakan azab yang pedih bagi dia. Jadi azab yang dimaksud adalah kesulitan di dalam jiwanya. Kekacauan, kegalauan di dalam hatinya. Tidak adanya kedamaian dan ketentraman yang menghiasi kehidupan. Itulah yang disebut kesulitan dan azab yang Allah berikan kepadanya. Dan itu terjadi. Antum melihat orang-orang yang kaya-kaya dari non-muslim. Atau dari orang Islam yang tidak taat kepada Allah Jalla Jalaluh mereka tersiksa dengan harta dan anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang memenuhi hatinya dengan ambisi dunia. Memenuhi hatinya dengan mencari perhiasan dan mengumpulkan kenikmatan dunia Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana kanat dunya hammahu, ja'ala Allah faqrahu baina 'ainayhi." وفرق عليه syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisi, sebagai cita-cita dan tujuannya, bangun tidur yang dicari dunianya maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, di hadapan. Takut miskin. Uangnya banyak, tapi takut miskin. Kita lihat orang yang punya satu triliun. Apa kira-kira dia sudah cukup, ya jemaah? Weh, cukup saya. Nggak cukup. Anaknya diasuransikan. Karena takut apa? Kalau nanti saya bangkrut gimana? Umpama saya bangkrut, kemudian anak saya nggak bisa ngajakin sekolah. Diasuransikan. Jiwanya diasuransikan. Kesehatannya asuransi kesehatan. Semua diikutin. Kenapa? Karena rasa takut miskin yang menghiasi wajah dia. Itu wakil marir. Itu realita yang sangat pahit yang dirasakan oleh orang-orang lain. Saya mau tanya, ada enggak tukang becak yang ikut asuransi? Waduh, saya ini takut anak saya nanti nggak bisa sekolah, saya mau ikut asuransi. Ada? Ya Allah. Itu bismillah kalau itu Allah selesai. Hari ini dapat makan, alhamdulillah. Nggak dapat ya apa kata Allah? Aku ini hambanya Allah. Aku ini makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Dia benar-benar tidak takut miskin. Tapi orang kaya ini Rasul mengatakan ya Allah, fakrohu baina ainai. Ini ada di depan matanya dia. Selalu takut miskin padahal uangnya banyak. Wa farraqa alaihi syamlah dan urusannya dicerai mereka. Enggak rampung-rampung. Urusannya dalam hari ini kata. Kita lihat saya kasih contoh di SPGI sana Jember itu saya sempat sama istri mau potong pakaian memotong pakaian sebelum Ramadan itu datang ke sana ke rumahnya orang tua rumahnya itu di depan sawah tetangganya ada di kiri tapi di depan dan di, di sebelah kirinya di kanan ada tetangganya depan dan kirinya sawah ya sawah itu, rumahnya dari depan kelihatan bagus tapi pagarnya dari bambu Istri saya masuk ke dalam. Dia ngomong, bang nggak ada bang. Ibunya nggak ada, tapi anaknya ada. Kemana ibunya? Itu sudah tua ibu. Ibunya berangkat umrah. Subhanallah. Ibunya berangkat umrah. Kerjanya apa? Jahit. Jahit kalau ada jahitan dia jahit. Dan rumahnya pagernya masih dari bambu. Dalamnya kata istri saya, Allah bang, dalamnya jelek. Luarnya aja yang kelihatan bagus. Gitu. Entah dapat duit dari anaknya atau dari siapa. Tapi Allah menggabungkan urusannya sehingga dia bisa berangkat umroh. Berapa banyak di antara orang kaya yang duitnya sudah nggak bisa dihitung, nggak berangkat berangkat umroh, nggak berangkat berangkat haji. Ada nggak, jamaah? Tetangga kita, waktu duitnya sudah banyak tapi tidak pernah dapat kesempatan berangkat haji tidak dapat kesempatan untuk berangkat umrah. Kenapa? Ya anaknya sakit atau gimana. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang tidak dituliskan buat dia. Dia mau banting tulang, mau mikirin dunia, nggak mikirin dunia, sebenarnya segitu rezekinya dia. Kalau satu hari dapat satu juta, nggak bakal bertambah nggak bakalan bertambah. Tetap satu juta sehari dia. Kita lihat orang-orang kaya bagaimana mereka tersiksa. Umpamanya ada bongkaran jalan atau kebakaran. Di Jakarta kebakaran pasar. Ditanya, "Bapak rugi berapa?" Ya, kerugian saya itu kira-kira 100 juta. Loh, barangnya Bapak berapa di dalam? Kalau barang di dalam sih sebenarnya nggak banyak. Barang di dalam itu mungkin seharga 20-an juta. Tapi kan saya berapa hari nggak buka toko ini rugi. Berapa hari tidak buka toko rugi. Bayangkan. Dia sudah yang besok itu sudah dia ada di pikiran dia. Besok dapat untung 2 juta. Besoknya 2 juta. Padahal belum dapat. Karena dia dikejar-kejar oleh dunia itu. Nah, itu kejadian orang yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, akhir dari cita-cita dan ilmu. Sebaliknya, وَمَنْ kana fil akhiratu هَمَّا جَعَلَ اللَّهُ fi فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ alaihi syamlah wa asathu dunya wa hiya raghibah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dia. Dan Allah memang mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad Allah memberikan kepada murid, cari dengan dia akhirat. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Berangkat ke Ma'had Al-Mansur ada kotak lewat, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya dapat rezeki dari banyak. Dia lihat dompetnya, ada 500 ribu, ada 2 ribu rupiah. Kira-kira yang dikeluarin yang mana? Siapa? 500 ribu, 100 ribuan 5, ribu ada satu biji. Kira-kira kalau antum ya? Kalau antum yang dikeluarin yang mana? Kira-kira lah, dalam bayangan. Kira-kira yang mana? Yang ribu apa yang 100 ribu? Iya, yang ribu aja mak Kayaknya kita keluarin yang ribu Kalau mungkin ada yang 1000, kalau mungkin ada yang 1000, yang 1000 kita keluarin. Allahu Akbar ya. Tapi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir Dia cari dunia, alhamdulillah punya rezeki lebih, dia bagi-bagi. Maka Allah Jalla Jalal akan menjadikan kekayaan itu bersemayam di dalam kalbunya. Rasul mengatakan, Laisal ghina an kasratil arf, walakinil ghina ghina nafas Yang dikatakan kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Dengan banyaknya mobil kita, lemari kita, kursi kita bukan. Tapi yang dikatakan kekayaan itu hinan nafas hatinya kaya walaupun nggak punya apa-apa. Hatinya kaya selanjutnya. oh aneh jadi bingung nih diam diaman semuanya gitu kan soalnya kalau disuruh ngomong anak mau suruh berhenti berhenti itu yang namanya kekhusyuan ustadznya juga khusyuk nah yang namanya kekayaan itu kekayaan jiwanya itu yang disebut kaya subhanallah jemaah, dunia ini nggak bakal bisa kita kejar Orang yang mengejar dunia itu seperti yang mengejar bayangannya sendiri. Antum kejar bayangan antum itu. Kapan akan bisa kesampaian? Enggak bakal. Tapi kalau antum balik, bayangan itu ikut antum. Ikut belakang antum. Antum nggak tahu dia ikut beda. Itulah dunia. Pemisahan dunia seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW yang menjadikan akhirat itu tujuan hidupnya, cita-citanya, Allah akan Jadikan kekayaan di dalam jiwa Dan dikumpulkan urusannya dan dunia datang mengejar dia padahal dia nggak mau. Buat apa di sini? Allah jamaah saya pernah bertemu dengan jemaah haji dari Kediri. Insya Allah dari Kediri. Kalau nggak dari Nganjuk dari Kediri. Waktu itu saya jadi wartawan, bukan wartawan, reporter radio Saudi. Saya mewawancari jemaah-jemaah haji ketemu dengan jemaah dari insya Allah dari kecil. Sudah tua, umurnya sudah 65 tahun. Saya tanya, Bapak sudah berapa kali haji? Hajinya haji plus. Haji plus itu bayarnya sekarang 8.500 US dollar. Berapa tuh? 90 juta? Iya, 90 juta saya bilang. Saya tanya, Bapak udah berapa kali haji? Alhamdulillah Ustaz, sudah tiga kali. Orangnya tua, ya Allah biasa pakai. Masya Allah. Apa yang dokter Bapak ingin berangkat haji berkali-kali? Saya tanya seperti itu. Dia mengatakan, saat waktu saya pertama kali haji sama istri saya. Saya ngomong, saya kalau pulang, saya tidak akan berangkat haji. Tapi kalau saya punya rezeki, saya akan bangun masjid di kampung saya. Dan Alhamdulillah, Ustaz Pulang saya dapat rezeki dari Allah, saya bangun masjid. Setelah saya bangun masjid, sisanya masih banyak Ustaz. Duitnya. Maka saya daftar lagi sama istri untuk berangkat haji. Berangkatlah saya haji lagi. Yang kedua saya haji, saya ngomong dalam diri saya, kalau saya pulang punya rezeki, saya nggak mau berangkat haji lagi. Saya mau ngaspal jalan di kampung saya. Dan subhanallah, saya aspal jalan di kampung saya, Allah kasih rezeki lagi. Ustaz. Berangkat saya haji lagi. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan dunia itu datang mengejar dia. Dia nggak mau sudah. Tapi datang dunia mengejar dia. Wa atathu dunya wa hiya rahim. Wa hiya Dia nggak mau. Dipaksa untuk mendatangi dia dunia. Ini hadis berlaku oleh Tirmizi dan hadis ini sahih. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, coba dibaca. Salah satu azab dan siksa terpedih di dunia ini adalah dicerai beraikannya urusan, dikacaukannya hati, dan dijadikannya kefakiran menghantui selalu di hadapan mata. Tidak pernah beranjak darinya. Andai kata bukan karena mabuknya pecinta dunia dengan kecintaan mereka kepada dunia, niscaya mereka akan menjerit meminta tolong dari azab ini. Dan pecinta dunia tidak akan terpisah dari tiga hal ambisi dan ketamakan yang menyertai yang pertama. Rasa lelah yang selalu menemani dan kesedihan serta kesengsaraan yang tidak pernah usai. Hal ini disebabkan karena pecinta dunia tidaklah mendapat sesuatu dari dunia kecuali jiwanya akan menuntut yang lebih banyak darinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kana ibni Adam wadiyani min malin labtagha salisan." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah yang isinya harta, dia akan cari yang ketiga. Maka itu yang terjadi. Kita lihat orang kaya yang punya rumah mewah di jalan paling mahal. Kira-kira pagernya akan setinggi pagernya Al-Ukhwa al mansurah ini. Pagernya akan dia pasang yang paling tinggi. Dia tutup itu pagernya. Besinya dia tutup. Supaya orang tidak melihat apa yang di dalam. Dia pasang satpam. Setelah pasang satpam malam hari, gimana kalau satpamnya disekap? Itu akan menghantui dia. Maka dia akan pasang CCTV. Gimana kalau CCTV-nya ditutup? Ya, dia akan pasang beli anjing penjaga. Gimana kalau anjingnya dibunuh? Apa kira-kira bisa tidur? Apalagi berita di TV-TV, rumah yang disantroni perampok itu rumah yang mewah-mewah. Kira-kira ada nggak perampok ngantoni rumah jadi gede? Gede itu apa bisa jawabnya sih? Gede juga kan? Masya Allah, orang yang rumahnya jadi gede itu tidur nggak dikunci nikmat. Nggak usah dikunci. Dan itu yang terjadi sama orang kaya. Orang yang punya mobil Mercy. Baru beli Mercy harganya 3M. Kira-kira bakal masuk lewat sawah situ? Kira-kira datang nggak ke sini pakai Mercy-nya dia? emang emang nggak berani dia ya kan? Parkir! Parkir di toko, masuk ke toko sebentar-sebentar lihat masih ada mobilnya. Tersiksa dia itu. Dan antum bisa buktikan. Jangan orang lain lah, antum lah. Beli sandal baru. Ya. Berangkat ke masjid. Masya Allah, itu sandal, uh ini gimana? Gitu ya. Naruh sandalnya bingung. Coba yang sandal jepit. Taruh langsung masuk masjid. Nggak ada beban Betul nggak? Allahu Akbar. Itu kenyataan realita yang ada. Antum punya HP, beli HP jadul, ya, yang nggak warna, Masya Allah. Taruh di mana, ketinggalan di mana, hati ini tidak pernah susah. Tapi coba beli Android, Masya Allah. Yang layar sentuh itu kan. Mau naruh di kantong takut. Oh, nanti kedudukan. Taruh mana ya. Akhirnya dipegang terus. Allah Akbar. Itu dunia bisa kita. Dan itu bisa buktikan. Yang punya motor, beli motor baru, Gak krisis cash, masya Allah. Taruh di depan toko, udah dikunci. Dikunci lagi rodanya. Ngeluarin rantai lagi. Diikat sama tiang Ya Allah, itu namanya disiksa sama dunia. Punya dunia, tapi tersiksa. Disiksa batinnya. Seorang syekh pernah cerita dalam ceramah. Kata syekh ini, berangkat beberapa syekh ke rumahnya, konglomerat di Riyadh sana. Di ibu kota Saudi sana. Biasanya kalau ustaz-ustaz ke rumahnya orang kaya ngapain? Jamaah, Hah? Minta sumbangan Allah Ustaz. Betul Ustaz. Iya betul. Jadi Ustaz-Ustaz ini datang meminta sumbangan. Biasa bawa proposal gitu kan. Bawa Ustaz ke rumahnya orang kaya ini. Setelah semua orang kaya tanda tangan sih. Tanda tangan cek atau gimana. Sebelum pulang si orang kaya ini ngomong. Ustaz sebelum, sebelum pulang anak mau tanya dia ya, ngomong, kenapa kalau malam hari ini anak setiap malam hari itu susah tidur? Jamaah, orang kaya itu bisa beli spring bed yang paling bagus. Dia bisa pasang asli yang paling mahal. Pakai aroma terapi, Masya Allah. Tapi dia nggak bisa beli tidur. Nggak dijual tidur itu di apotek, nggak dijual. Datang, Pak saya mau beli tidur, oh kita nggak lah. Kalau obat tidur kita jual, tapi tidurnya nggak kita beli. Nyenyaknya tidur nggak bisa kita berikan. Tapi kalau sarana itu bisa. Si orang kaya ini yang sudah miliaran real uangnya, dia nggak bisa tidur. Kenapa kata Syekh yang menyebabkan engkau galau dan tidak bisa tidur? Akhirnya orang kaya ini membuka. Ya, Ustaz. Anak ini punya perusahaan di luar negeri, di Kanada, di mana-mana. Anak kalau malam tuh mikirin itu. Mikirin perusahaan-perusahaannya dia. Oh gitu. Akhirnya Syekh ini mengatakan, ya gini aja. Kalau kau kepingin, bisa tidur. Alik amwalak billah. Gantung hartamu ini sama Allah. Titipin sama Allah. Ya Allah, ini dari kau dan apa akan kembalikan ke kau. Ya Allah, titipkan sama Allah. Insya Allah kau bisa tidur. Gitu sebenarnya. Ya, coba kau usah, Ya, anak akan usahakan. Akhirnya pulang. Si Syekh ini pulang. Ketika pulang itu lewat pasar. Di pasar itu ketemu kuli angkut. Di Saudi itu kuli angkut biasanya bawa tali. Bawa tali untuk mengikat barangnya untuk diangkut. Kalau nggak pakai gelejekan, dia angkut. Dia melihat kuli angkut ini tidur di pinggir jalan sana pasar itu beralaskan kerdus. Berbatasan tali. Talinya itu diikat-ikat gini Tapi jadi bantal. Kata Syekh Subhanallah itu itu. Itu yang miliaran nggak bisa tidur. Ini kuli angkut di pinggir jalan beralaskan kerdus, Berbatalkan tali nyenyak gitu ya. Ya, antum mau jadi yang mana kira-kira? Antum. Kalau ada dua pilihan antum sekarang. Miliaran sama kuli angkot itu. Kira-kira jadi yang mana? Yang miliaran bisa tidur ya. Allah. Inilah dunia jemaah. Kita masih nggak mau. Kita maunya itu duitnya nggak apa-apa Ustaz. Saya nggak bisa tidur nggak apa-apa. Yang penting duitnya banyak gitu kan. Tapi dia ngomong nggak, saya mau miliarder tapi bisa tidur gitu kan. Ya kita doakan mudah-mudahan saudara kita jadi miliarder dan antum kalau jadi miliarder punya uang satu triliun, antum akan sedekahkan ke ma'had ini berapa persen? Satu triliun antum punya. Berapa persen antum akan sedekahkan ke ma'had ini? Berapa? 10 persen. Jadi saksi semuanya ya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan untuk banyak dunia 10 persen buat ma'ahat al mansur insya Allah. Baik, kita kembali ke cerita disiksanya manusia dengan dunia. Para jamaah rahimakumullah, itulah isi dunia sebenarnya. Membuat kita sengsara hidupnya kalau kita menjadikan tujuan kita. Antum masih ingat dengan kisah seorang lelaki yang mendengarkan suara di awal. Masih ingat? Rasul pernah bercerita, ada rajul bainama rajulun fi salah. Ketika seseorang di padang pasir itu, di padang bebatuan dia itu, istami'a sautan minas sama. Tiba-tiba dia dengar suara dari langit. pun isti pulang. Suara itu mengatakan sirami kebunnya pula, Sirami kebunnya pula. Dia lihat itu yang namanya awan menurunkan hujannya di padang batu. Kemudian dari padang batu itu mengerucut ada jalannya air. Berjalan, ngumpul air di sana kemudian berjalan. Diikutin sama orang ini. Jalannya air itu. Sampai ketemu di kebunnya seseorang Orang itu lagi berdiri, lagi ngatur jalannya air. Bertanyalah seorang ini. Mas Muka. Siapa namamu? Kata dia. Kata dia Fulan. Bin Fulan. Namanya seperti yang nama disebutkan di langit tadi. Tanya orang ini. Kenapa kau bertanya tentang namaku? Akhirnya si orang ini kembali tanya, sebenarnya apa sih yang kau lakukan dengan kebunmu itu? Dia cerita karena aku mendengar suaramu disebut kebun di langit. Allah Jalla Jalla Betapa rahmatnya. Betapa awinnya dia. Menyebut nama orang ini untuk disiramin langsung khusus kebunnya dia. Gak ke kebun yang lainnya. Ke kebunnya dia saja. Kata orang ini mengatakan, Amma annaka qad sami'ta. Adapun karena kau sudah mendengarkan itu, maka sesungguhnya aku menjadikan hasil kebun ini dibagi jadi tiga. Sepertiga aku sedekahkan. Berapa yang sedekahkan? Sepertiga, bukan 10 persen. Yang sepertiga aku kembalikan untuk menghidupkan kebun itu lagi. Yang sepertiga aku makan. Kata Subhanallah. Dia nggak takut ada orang loh yang sepertiga, yang sepertiga aku makan, yang sepertiga aku kembalikan ke kebun, yang sepertiga aku celeng. Nggak ada yang dia sedekahkan, sepertiga sedekahkan. Mana kosa Manun nih, sodakoh. Nggak bakal berkurang harta kita dengan sedekah. Makanya kalau ada yang lewat itu, ada kotak yang lewat, dicari yang paling besar duitnya. Udah lewat kotaknya? Hah? Udah lewat belum? Belum? Alhamdulillah belum lewat. Kalau sudah lewat, balikin Kita lihat sepertiga itu bagaimana. Kasih bismillah. Allah akan kasih kenikmatan Allah orang itu lihat. Gak takut dengan apa yang bakal terjadi. Karena yang menyimpan harta dia, Allah Jalla Jalla. Dia sudah sepertiga itu dititipin ke siapa? Ke Allah. Kalau kita titip, kita taruh di berangkas besi. Masih bisa ada perampok yang ngambil duit kita. Kita taruh di bank. Bisa jadi banknya itu tutup, kabur orang yang punya bank. Tapi kalau kita titip sama Allah Jalla Jalaluh, Allah bakal jaga harta kita. Maka jangan sampai kita tersiksa dengan harta kita. Jadi orang yang mencari berburu dunia itu seperti orang yang minum air laut. itu sudahlah, minum air laut semakin banyak semakin haus. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dari rahmat Allah yang luas, dia tidak menjadikan kebahagiaan itu di harta. Kalau kebahagiaan itu di rumah yang mewah, maka kesian dengan fakir miskin yang rumahnya dari bangku, bagi dia tidak bisa hidup bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada di mobil, keserean dengan orang yang naik motor, berarti dia tidak bisa bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada di titel, nggak ya semuanya punya titel tinggi. Tapi Allah menjadikan kebahagiaan itu di satu wajah. Yang semua manusia punya wajah itu. Di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Di dalam hati. Berarti yang kaya, yang miskin, yang melarat, bisa bahagia. Aman sudah. Kita sudah tahu letak kebahagiaan itu di hati, tinggal kita bagaimana mengisi hati kita. Mengisi wajah itu dengan kebahagiaan. Konon ada seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, aku akan menyengsarakan hidupmu. Aku akan mencabut kebahagiaan dari dirimu. Apa kata istrinya? Tidak seperti Nggak bisa. Bang. Suaminya tambah malah. Gimana kau ngomong nggak bisa kata dia. Si istri ngomong, andai kata kebahagiaan itu di harta, di gaji yang kau berikan kepada aku. Setiap bulan kau kasih aku duit, maka kau akan putuskan gaji itu sehingga membuatku tidak bahagia. Andai kata di pakaian yang bagus-bagus, di pakaian yang bagus-bagus, kau akan memutuskan pakaian itu dan tidak memberikannya kepada aku. Tapi kebahagiaan itu tidak berada di tanganmu dan tidak berada di tangan umat manusia semuanya. Si suami mengatakan, ada di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan ada di imanku di dalam hatiku ini. Yang menguasai hatiku cuma Allah Jalla Jalla. Jadi bagaimana kita menata hati kita, mengatur hati kita, di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ada beberapa unsur pendukung kebahagiaan tidak dipungkiri jamaah. Yang namanya kebahagiaan itu ketentraman dan kedamaian di dalam hati dan terlepasnya kita dari hal-hal yang menyakitkan. Seperti itu. Namun bagaimana kita menyikapi apa yang merintangi jalan hidup kita, di situ kita bisa membalikkan musibah menjadi kebahagiaan. Allah menyebutkan tentang kebahagiaan penghuni surga. Allah menyebutkan tentang anhar, tentang sungai-sungai. Allah menyebutkan tentang sururin marfu'ah, wa akwabin mawdu'ah, wa namariqah masbufah, wa zarabiu mabsun. Allah sebutkan tentang kelezatan-kelezatan itu. Adanya tempat yang enak, permadani, permadani yang empuk ya. Gak seperti duduk di masjid ini kedinginan gitu kan permadaninya empuk, ada bantal-bantal. Kemudian kalau ingin buah-buahan, kutufuha daniyah. Allah Akbar. Kepingin anggur, datang itu anggur. Enak enggak kira-kira seperti itu hidupnya? Iya Allah sebutkan, itu termasuk kelezatan. Yang menyempurnakan kebahagiaan seseorang. Tapi itu bukan inti dari kebahagiaan seseorang. Karena kebahagiaan itu berada di dalam hati. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang penghuni surga, "Wa مَا ma fi مِنْ min إِخْوَانًا ikhwanan ala مُتَقَابِهِ Allah cabut rasa dengki di dalam hati mereka. Di dalam surga Allah cabut. Kalau itu nggak dicabut, penyakit itu nggak dicabut, penghuni surga tidak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Karena melihat temennya makan anggur, oh, kok kayaknya anggurnya lebih enak dia. Melihat itu Masya Allah istrinya, berapa istrinya di surga kira-kira? Istrinya orang-orang yang masuk surga ini. Waduh, kata Ustaz mau dikasih alam kita. Fiha ma tasbahil anfus. Wal baladzul ayun. Wa antum fiha Apa yang kalian inginkan? Yang di syahwati oleh jiwa kalian itu akan didapat pada hari kiamat itu. Nanti bagi yang masuk surga. Itu nikmat-nikmat itu memang sebagai pendukung bahagia, tapi tidak dilihat dari sisi banyaknya tidak, tapi dari kualitasnya. Kita lihat Rasul saw mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau mengatakan arbaun minas sa'ad. Ada empat hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang, mendukung kebahagiaan antum. Antum cari empat. Yang pertama Al-mar'atu salihah. Allahu akbar. Al-mar'atu salihah. Ibu-ibu dengar. Salah satu faktor pendukung kebahagiaan suami ini al-mar'atu salihah Istri yang salihah. Sebagaimana salah satu pendukung kebahagiaan istri suami yang salihah. Jamaah punya uang banyak, punya mobil mewah, punya usaha berhasil tapi tidak punya istri, kira-kira bahagia dia. Kalau menurut hadis ini belum. Rasul saw Alaihi Wasallam mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Masya Allah, pulang kerja, masuk rumahnya, yang bukain pintu istrinya. Masya Allah bang, keringat di situ. Yang bilang pintu, ya Allah bang, kasihan abang. Apa bang, duduk bang. Dibukain sepatunya. Diambilkan air dingin, dibukain bajunya. Ada seperti itu istri bapak-bapak. Hah? Jangan buka rahasia lah. Insya Allah semuanya kayak gitu. Ibu-ibu yang di sana mudah-mudahan dengar. Saya harapkan semuanya seperti itu. Jangan cok-cok-cok yang bukain pembantunya. Aduh. Ibu mana? Ibu tadi tidur. Duduk yang ngambilin air siapa? Pembantunya. Yang bukain sepatunya? Wah bahaya. Mana almar'atu soleha ini? Istri yang soleha kemana? Maka ibu-ibu jadilah istri yang soleha yang selalu jadi bayangan suami. Suaminya makan di warung, dia makan, ya Allah, lebih enak makanan istriku. Insya Allah. Makan di warung, dia ngomong sama sahibnya, Masya Allah, lebih enak masakan pembantuku. Tapi kalau gitu. Dia yang ingat siapa? Membantunya terus. Maka ibu-ibu tolong supaya suaminya ini bahagia, jangan boleh masuk ke ke tempat tidur suami itu kecuali istri yang mengaturkan bantal gulingnya itu yang punya guling kan ada yang tidur pakai tikar dia nggak apa-apa tikarnya, pokoknya dirapiin itu istrinya ketika dia datang ya Allah ini istriku yang melakukan hal bahagia senang hatinya Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang khairun nisa, siapa sih wanita yang paling baik itu? Kata Rasul mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allati idza nazarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha, fi malika wa nafsiha." Kata Rasul wanita yang paling baik khairun nisa adalah yang bila kau memandang kepada dia dan hati adem masya Allah masuk rumah lihat istri itu semua urusan di luar rumah hilang semuanya kenapa karena istrinya membuat tentram hati wa iza amartaha atau kalau disuruh saat itu tidak ada kata nanti ya ono dan tahu lagi keluar rumah lagi nggak ada di rumah si istri ini menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami itu salah satu ciri wanita yang baik wanita yang soleha jadi termasuk faktor pendukung kebahagiaan wanita yang soleha karena melarang kalau kita dapat istri yang nggak soleha di luar rumah masya Allah sukses berhasil masuk rumah ribut terus sama istri yang ada iya iya Hari kedua suami bawa piring saya. Inilah biar ributnya nggak terlalu merugikan. Lemparin piring saya nggak pecah. Itu susah memang. Kita kalau sudah dapat istri yang nggak soleha, naudzubillah. Seakan-akan rumah tangga kita jadi neraka. Baiti bukan jannati. Baiti nari. Takut suami mau pulang rumah itu takut. Dia lama-lama main di luar pulang rumah kalau istrinya sudah tidur. Kalau tidak ingin ribut dengan istri. Itu yang pertama, istri yang soleh. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Wasakan awil maskan al Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas ini bukan harus yang mewah. Bukan harus yang mewah, yang luas karena apa? Kalau rumah sempit, punya rumah, tinggal sekamar sama mertua. Tinggal sekamar sama mertua, karena kamarnya cuma satu. Tinggal sama mertuanya, kira-kira sengsara nggak itu? Ya nggak enak lah. Tapi kalau rumah yang luas, mertua datang, tamu datang, ada kamarnya sendiri, walaupun jelek, tapi luas. Walhamdulillah di Indonesia ini Apalagi di sawah-sawah bisa bikin rumah yang luas. Kalau di kota susah bikin rumah yang luas. Walaupun nyewa, tapi rumah itu luas, masya Allah. Itu sebagai faktor pendukung kebahagiaan kita orang. Kemudian wali soleh, tetangga yang baik. Tetangga ini termasuk faktor kebahagiaan. Bapak-bapak kalau punya tetangga yang bikin ulah, kira-kira tentrem hatinya kalau ninggal istrinya. Batal. Kira-kira kalau safar, ninggalin rumahnya kosong tentrem hatinya. Gagal. Karena tahu ini tetanggaku ini bajingan. Ya ada yang seperti itu. Nggak tentrem. Tapi kalau tetangganya baik, Masya Allah. Dan mahal. Ada sebuah permisalan di Arab itu mengatakan Al-jaru qabla Kalau kau mau beli rumah, mau bikin rumah, pilih dulu tetangganya. Tonggoni sopo. ya, iya. Tonggoni ini siapa? Baik baru bangun. Jelek jangan. Rasul yasta'in. Allahumma inni a'udhubika min jari su' di jari muqamah. Fa jaral badwi tahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Sesungguhnya tetangga di Badui itu pindah. Orang Badui kan pindah-pindah tendanya. Kalau dapat tetangga di kampung baju yang nggak bener, kan nanti tendanya bakal pindah. Kita cari yang lain. Tapi kalau rumah di tempat tinggal mau dipindah rumahnya, nggak bisa. Tetangganya buruk maka ajar belajar Cari tetangganya dulu sebelum mencari rumah. Disebutkan seorang salah menjual rumahnya double harga. Dua kali lipat dari harga yang sewajarnya. Anggap satu m dia jual dua m sama sahibnya yang mau beli. Eh, itu mahal banget jual rumah itu. Orang-orang pada jual satu M, itu jual dua M. Oh iya. Rumah anak satu M. Tetangganya satu M juga. <laughs> Oh mahal kok nggak ada tangga kayak gitu nggak dapat dijual juga dihargai karena memang termasuk faktor kebahagiaan tetangga. Yang keempat al-markabul hari. kendaraan yang nyaman. Allahu akbar yang tidak harus didorong punya mobil santri ya, ya, dorong oh, itu kan nggak nyaman ya. kalau di sini pondok masih banyak santrinya kalau di pinggir jalan masa mau dorong sendiri iya al markab kalau dulu onta kalau dulu kerja ya yang kerjanya itu jalannya enak lah tidak sebentar berhenti kerjanya istirahat. Seperti itu pula sekarang. Punya motor, Masya Allah. Juga yang dihidupin sekali starter, okay. hmm, Masya Allah. Ada nikmat. Tapi kalau starter sekali, dua kali, akhirnya dibongkar apanya? Apa yang bisa dibongkar? Businya ya. setiap hari bongkarin busi kan. Melaras gitu kan. Rasul mengatakan al-markab al tidak yang mahal. Ingat, tidak yang mahal. Karena tadi kita katakan orang yang kendaraannya mahal bisa jadi bukan bahagia. Tapi apa? Sengsara. Para jemaah orang yang bikin rumah yang bagus, yang menikmati siapa? Yang menikmati siapa? Yang lewat rumahnya Lah. Kalau dia di dalam rumahnya nggak kelihatan sama rumahnya. Dia nggak kelihatan dengan luar rumahnya. Makanya salah satu Eh, kamar spesial untuk penghuni surga. Ada salah satu orang yang mendapatkan kamar spesial itu yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada kamar yang kelihatan luar dalamnya. Jadi dari dalam dia kelihatan dengan luar rumah. Dan dari luar dia kelihatan dengan dalam rumahnya. Ini sudah kamar penghuni surga. Kalau di dunia enggak. Kalau dia masuk rumahnya, dia enggak kelihatan dengan luar rumah. Yang melihat, Masya Allah, perampok-perampok itu. Ah, ini bisa ini kayak karena dia menikmati. Begitu pula al-markab. Al-markab al hali Kendaraan yang nyaman. Nggak harus mahal. Antum beli motor, sebagian orang harus beli motor baru. Nggak perlu yang baru. Beli yang bekas, tapi yang masih enak dinaiki. Orang kalau punya motor baru, kira-kira maling noleh nggak? Antum pakai motor 2014. Kira-kira maling Noleh nggak? Dia ya, lihat, oh kayaknya bisa. Tapi antum pakai motor tahun 96, enak nggak pernah mogok. Parkir kuncinya ceket. Kuncinya itu nempel di sana, antum lupa, maling nggak noleh. Itu aja dia. Ini benar-benar kebahagiaan. Markab al Begitu pula sebaliknya kata Rasulullah SAW, mu'arba'un minas syaqa, empat hal yang termasuk dari kesengsaraan itu, al-mar'atu istri yang nggak benar, wal jarusu tetangga yang nggak benar, wal markabusu dan kendaraan yang sering berong, sering mogok, wasakan adzayyid awil maskan adzayyid. rumah yang sempit yang termasuk jadi intinya itu bukan dari mahalnya dari bagusnya tidak tapi dari kenyamanannya seperti itu istri nggak harus yang cantik karena ingat kecantikan istri kita itu tiap hari berkurang. Nggak bertambah. Kecantikan zohirnya. Punya anak satu, ya masih kelihatan cantiknya. Punya anak tujuh, sudah kelihatan nih. Nggak bisa. Tapi kalau soleh itu bisa ditambah. Kesolehan bisa ditambah. Maka jadikan istri kita, oh ibu-ibu, jadilah antum ibu-ibu yang cantik karena cinta. Yang cantik karena cinta. Jangan jadi cinta karena cantik. Karena kalau kita cinta karena cantik, kecantikannya akan berkurang. Tapi kalau istri kita cantik karena kita cinta dengan dia, karena dia berbuat amal soleh, maka terus akan bertambah. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirri." Jadi para jamaah yang ingin menjadi raja di dunia ini. Yang dicari oleh raja itu apa sih? Antum. Nah, yang dicari sama raja itu apa? Kebahagiaan. Oke, okay, sama. Raja punya uang 5 triliun. Makannya berapa banyak? Berapa? Tiga piring. Karena uangnya 3 triliun, makannya 3 piring gitu. Ya enggak lah. Itu orang, biar uangnya 1 triliun. Bahkan ada orang yang punya uang 5 triliun, makannya separuh piring. Separuh piring makan nasi putih. Sama tomat. Sama nggak boleh gorengan. Ikan harus dikukus. Itu kan Allahu Akbar. Kadang-kadang orang banyak duitnya makannya cuma itu. Jadi dicari oleh raja yang uangnya banyak sama satu piring. Saya punya teman-teman berangkat kerja di Amerika. Saya tanya, ente kenapa sih kau ke Amerika? Ya, demi sesuap nasi. Demi sesuap nasi. Anda ngomong kazab. Bohong. Ente kalau sesuap nasi nggak usah ke Amerika. Di sini banyak sesuap nasi. Ente mau sesuap perak atau emas yang mau dimakan. Kalau sesuap nasi nggak perlu keluar negeri, betul nggak? Di sini insya Allah semua bisa masak, bisa makan sesuap nasi. Karena cari yang lebih maka dia berangkat ke luar negeri sana. Mereka pun sama sebenarnya. Yang dicari oleh raja-raja yang banyak duitnya adalah ketentraman. Makan satu piring, alhamdulillah sudah makan selesai. Dia. Bahkan diriwayatkan tentang Harun ar-Rashid dia bertanya kepada <clears throat> salah seorang alim ulama Harun Ar-Rasyid ini lagi mau minum, dia minta minum. Tanyalah alim ulama ini. Ya Al Mukminin. Kira-kira kalau kau tidak bisa minum itu, tidak ada air, kau dihalangi dari segelas air itu, dan cuma ada segelas air itu, kau akan beli berapa? Ayat itu. Dengan separuh kekayaanku. Separuh kekayaan. Kerajaanku akan digunakan untuk beli air. Oke. Okay. Setelah kau minum. Kemudian kau dihalangi untuk mengeluarkan. Gak bisa mengeluarkan air tadi. Kira-kira kau bayar berapa? Separuh hartaku, separuh kerajaanku akan aku berikan demi untuk mengeluarkan air yang sudah aku minum tadi. Kata dia, subhanallah apa gunanya kerajaan yang tidak lebih harganya dari satu gelas air? Jadi intinya yang dicari orang kaya, orang miskin itu sama. Sepiring nasi, segelas air bisa minum selesai. Kita lihat sabda Rasul Sosol. Yang ingin jadi raja, Rasul mengatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Yang pertama, barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumah di tempat tinggalnya. Mau tempat tinggalnya dari gubuk, mau tempat tinggalnya dari gedek, mau tempat tinggalnya dari batu. Merasa aman itu yang pertama. Yang kedua mu'afan fi jasadihi. Sehat badan. Masya Allah. Ya jamaah sehat itu mahal sekali. Dan itu termasuk nikmat Allah yang besar. Yang kata Rasul SAW, fihi makasirun Banyak orang yang kaya dengan nikmat nikmat sehat. Ada seorang cerita sama saya. Masih keluar. Dia buka ngetap oli itu. Tahu-tahu ada perempuan dengan mobil mewahnya di tap oli. Yang jaga <clears throat> yang jaga tempat ini ngatakan, masya Allah ibu seneng banget ya mobilnya mewah ini terus terus, terus. Ya Allah mbak, saya ini dulu miskin mbak. Saya dulu tuh ngeliat orang makan jangkin donat. Ya Allah, kepinginnya. Ketika saya sudah kaya raya, saya nggak bisa makan jangkin donat. Karena saya punya penyakit gula, penyakit ini, penyakit itu. Allah Akbar. Jadi dia punya uang banyak, tapi tidak bisa memakan makanan yang nikmat-nikmat. Yang enak-enak ini. -enak maka mu'afan fi jasadi. Syarat yang kedua ingin menjadi raja sehat badannya. Yang ketiga, indahu kutu yaumihi. Dia punya yang mau dia makan hari itu, bukan hari esok. Bukan seminggu ke depan, bukan untuk bulan depan, hari itu kata Rasul. Indahu kutu yaum yang mau dia makan ada. Maka orang yang memiliki tiga hal ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annama hizat lahu bihadat ini seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Selesai. Jadi cukup tiga. Yang pertama, aman. Orang kalau punya rumah mewah, mahal, bagus, kira-kira masa aman nggak? Banyak kalau nggak aman. Maka saya pernah ngomong sama istri saya. Nanti kalau kita ditakdirkan bikin rumah, kalau ditakdirkan bikin rumah, anak kepingin bikin rumah yang dari luar itu maling lewat tidak mau mampir. Luarnya maling lewat tidak mau mampir. Dia lihat dong tidak ono apa-apa. Itulah biar kita aman itu di dalam. Soalnya kalau kita rumah bagus-bagus mau ditinggal lama-lama takut. Tapi kalau rumah biasa, masya Allah, nikmat. Itu yang pertama. Aminan fisik merasa aman, tenteram. Yang merasa aman ini juga nggak punya utang ya. Kalau punya utang takut diparani, debt collector kan gimana kalau datang makanya jangan hutang aman kemudian sehat untuk sehat ini Rasul SAW mengajarkan kepada kita hidup sehat Rasul kalau jalan Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak masya masya mujtami andai fihi kasan. kalau jalan Nabi itu jalan penuh semangat nggak lembek nggak ada orang yang kayak malas-malasan kita maka dengan jalan seperti itu tiap hari nanti kita sehat. Dan kita tidak perlu ke yang namanya fitness atau apa. Kalau kita jalan seperti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan ke masjid. Kemudian yang menyebabkan orang-orang dulu sehat juga itu. Mereka naik kendaraan yang namanya apa? Onta atau kerja. Yang namanya naik onta, kerja kuda itu lemaknya itu terbakar semua kan. Karena goyang terus itu. Kalau sekarang kita beli mobil yang nggak goyang, ini kok masih goyang kurang enak. Makanya akhirnya lemaknya itu tambah terus. Nggak pernah terbakar. Ya itu. Kalau orang dulu masih mau sih biasa sih sehat badannya dan gaya hidup Nabi itu gaya hidup orang sehat. Dan yang ketiga adalah punya yang dia makan. Jadi nggak harus punya tahun ke depan. Punya yang dia makan hari itu insya Allah dia akan berbahagia. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang bisa memancarkan kebahagiaan itu pada hakikat adalah keimanan. Keimanan. Jika saja kebahagiaan itu adalah suatu pohon yang tempat tumbuhnya adalah jiwa dan hati manusia. Pohon tempat tumbuhnya jiwa dan hati manusia. Maka iman kepada Allah Jalla Jalaluh dan hari kemudian adalah air dan pupuk serta udara dan cahaya untuk kebahagiaan, untuk pohon. Keimanan telah memancarkan mata air kebahagiaan di dalam diri manusia, sumber yang tidak pernah kering, iman. Dan Allah mengatakan, Ala zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang Antum kalau galau, kalau lagi gundah hatinya, duduklah. Mau di masjid, mau di rumahnya, Sebut nama Allah Jalla Jalla. Katakan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca La ilaha illallah. Afdalu zikri fa'alam annahu La ilaha illallah. Antum baca La ilaha illallah sehari berapa kali? Jamaah ya, kita ini aku ahlu sunnah jamaah. Melihat yang banyak pikir itu ahlu bid'ah. La ilaha illallah. Tidak benar. Oke oh, okay, ya, mungkin mereka melakukan gaya-gaya yang tidak benar. Tapi banyak pikir itu manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Allah mengatakan Fadkurullah. zikran Jadi. Oh. Yang banyak zikir pagi petang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada itu 100 kali, mau lebih dari itu mau seribu kali boleh. Maka kita kalau ingin bahagia, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ustaz, waktu Anda tinggal berapa menit lagi? Waktu Anda berapa menit lagi? ya jemaah. Tinggal kurang dari 15 menit. Alhamdulillah, hampir selesai. Hampir selesai. Jadi ingat, orang yang tidak beriman tidak mungkin bahagia. Nggak mungkin bahagia. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bahagia. Mungkin dari sisi dunia dia sukses. Sukses oke. Okay. Tapi bahagia, tentram hatinya, damai hatinya tidak mungkin mendapatkan. Ada seorang penulis terkenal berasal dari Amerika Serikat yang namanya Dale Carnegie. Dale Carnegie, ya ini motivator terbesar abad ini. Bahkan sepanjang dia orang yang paling hebat lah, untuk memotivasi umat untuk hidup bahagia. Dia itu sudah mengarang banyak buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sampai ke bahasa Arab, bahasa India, bahasa Indonesia pun. Yang antara buku-bukunya adalah Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia, kemudian rahasia menjadi populer dan percaya diri, kemudian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, sukses menjaga hubungan dengan orang lain dalam segala hal, kemudian sukses memimpin diri sendiri dan orang lain meraih positif. Ternyata dia yang ngarang buku ini matinya terpaksa. Sampai kematiannya itu menyimpan misteri. Sebagian mengatakan dia mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Dan sebagian mengatakan, oh tidak, dia tidak mati bunuh diri. Karena katanya cara resmi dia itu mati karena kanker darah atau apa. Dia salah. Orang-orang seperti itu, saya yakin, dia tidak menemukan kebahagiaan. Yakin 100%. Karena hanya orang yang beriman yang menemukan kebahagiaan itu. Allah Jalla Jalla mengatakan, apa kata Allah? Man amila salih min zakarin au unsa wa مؤمن فلنحيينه حياة طيبة bi ahsani ma kanu ya'malun man amila salihan min ذكر aw أنثى yang beramal saleh dari lelaki dan perempuan wa huwa mukminun dan dia beriman jadi kalau orang soleh beramal soleh tapi tidak beriman maka dia tidak akan mendapatkan janji Allah ini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang penuh kebahagiaan yang baik di dunia dan kelak di akhirat Allah akan memberikan pahala yang paling sempurna untuk amal kebaikan. Tapi perlu diingat, iman itu bukan hanya ngomong. Wah, saya sudah beriman tidak. Iman itu butuh perjuangan, butuh kita aplikasikan dalam kehidupan. Maka seorang yang ngaji, yang sudah lama ngaji, harus imannya dia tunjukkan bertambah keimanannya. Amal solehnya lebih banyak. Puasanya lebih tekun. Zikirnya lebih pateng lagi. Insya Allah dengan seperti Allah akan memberikan kepada dia kepada kita kebahagiaan. Adapun orang-orang yang berpaling dari agama Allah Jalla Allah mengatakan man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan dari Al-Quranul Karim, dari agama Allah Jalla Jalaluh, maka semuanya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sengsara, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Para jamaah, kita kayaknya akan menutup sebentar lagi. Kiat-kiat menggapai kebahagiaannya. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan? Yang pertama, setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Antum mau bahagia, Siapa yang harus mencari kebahagiaan itu kita. Kulu nafsin lima kasabat rohi. Antum nggak bakal dapat kebahagiaan dari orang lain. Nggak bisa dibagi-bagi kebahagiaannya. Tapi antum harus mencarinya sendiri. Dengan bagaimana menata hati kita menerima takdir ilah. Kemudian yang kedua berguru kepada masa lalu. Ya, jangan menangisi kendi yang pecah. Jangan menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Sudah itu sudah terjadi. Bagaimana kita menjadikan masa lalu kita sebagai guru untuk menghadapi masa depan kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasul SAW bersabda la yuljagul mu'min min juhrin wahidin marrah. Seorang mukmin itu tidak disengat dua kali dari satu lubang. Seorang mukmin karena dia belajar sudah. Aku sudah disengat masuk tanganku ke sana. Masa aku mau masuk lagi? Maka masa lalu menjadi pelajaran buat kita. Kalau seseorang ditipu oleh A, Sekali ditipu. Oke. Okay. Nggak ada masalah. Besoknya ditipu lagi. Dua kali ditipu dari satu orang yang sama. Besoknya lagi ditipu. Siapa yang boleh ini? Yang nipu apa yang tertipu? Yang mana? Yang tertipu lah. Yang nipu ini sudah tahu. Oh itu sudah tahu aku ini tukang tipu. Tapi masih aja datang ke sini minta ditipu gitu kan. kan masalahnya orang tidak berguru dari masa lalu. La yuzdaqul mu'min min juhin wahidin marratain. Nggak bisa. Orang mukmin itu nggak dua kali di tengah kali kirim atau di tengah pula dari satu lubang. Dia berguru dari masa lalu. Jangan menangisi masa lalu. Ada orang-orang yang jamaah, ada orang-orang yang hidupnya sengsara gara-gara trauma dengan masa lalu dia. Betapa banyak seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang dia akhirnya makan nggak enak. Iya, suaminya tidak diurusin. Adik-adik dari anak yang meninggal juga tidak diurusin. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalu dia. Demi Allah, kalau dia kumpulkan seluruh dokter di dunia ini, mereka tidak akan bisa mengembalikan nyawa anak kita yang sudah meninggal. Gak bisa. Sudah terlambat. Maka jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Boleh kita bersedih. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu dan Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil baik wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang baik dan di semuanya ada kebaikan. Selama dia beriman ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk Rasul. Kau berusahalah untuk menggapai, untuk mencari, untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah wa la ta'jal. Dan meminta pertolongan kepada Allah, jangan kau lemah, jangan lembek, jangan putus asa, jangan berusaha susah bismillah minta tolong sama Allah jalur-jalur insya Allah semuanya bisa terjadi wa in asabaka syai gimana kalau terjadi musibah wa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza jangan kau berkata andai kata andai kata aku melakukan ini nggak bakal itu terjadi sudah apa kata Rasulullah SAW walakin qul qadarullah wa masya'afat. Katakan itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Fa inna law taftah amal syaitan. Mengatakan lau-lau itu membuka pintu syaitan. Sehingga kita tidak ridho dengan takdir Allah SWT. Dan berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara lau. Andai kata, andai kata sehingga dia bunuh diri dan hidupnya sengsara. Kemudian ya kita lakukan sekarang kerjaan kita apa kita lakukan. Yang harus kita lakukan hari ini jangan ditunda sampai esok hari. Karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih akan menghirup udara segar. Kemudian ingat juga inna ma'al usri yusra. Ini ada harus diedit, ada tulisan-tulisan yang mungkin harus diedit di sini. Nomornya nggak berurusannya. Kemudian kalau ingin bahagia jangan suka marah. Suami yang ingin bahagia jangan sering marah sama Seorang ustadz yang ingin bahagia jangan sering marah sama santrinya. Seorang bos, seorang ketua yang ingin bahagia jangan suka marah kepada anak buah. Ketika datang seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? La tagdob. Jangan marah. Rasul ini ya, la tagdob. Nabi itu tidak pernah marah kecuali ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Kalau urusan pribadi dia, Rasul memaafkan dia. Dan penghuni surga, calon penghuni surga, Allah mengatakan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sara'i wa Mereka yang suka berinfak pada waktu masa susah, pada waktu masa senang. Ingat, infak itu nggak harus kaya jemaah. Ya, sedekah itu nggak harus kaya. Kita nggak punya, ya kita keluarkan sedikit yang kita mampu. Orang yang menjadi penghuni surga Calon-calon penghuni surga suka berinfak. Bisarra wa dharra. Kemudian wal kafirin al ghaib. Suka menahan amarahnya, menahan emosinya. Kemudian wal afin hanya suka memaafkan orang. Wallah kalau antum suka memaafkan orang senterm hati. Tolong hati. Antum rasakan kalau antum lagi ada masalah sama teman antum dan antum dongkol sama dia. Kira-kira enak makan. Nggak Ketemu dia kayak kesayangan macan. Subhanallah. Hilang bahagia. Allah mengatakan wal asina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, dia yang salah. Kita maafkan. Kita maafkan dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian jangan hasut. Jangan hasut. Temennya beli motor baru sakit perut. Kenapa sakit perut? Aduh, ada teman anak beli motor baru. Apa hubungannya motor baru sakit perut dia? Saya gara-gara hasad. Gara-gara hasud. Seneng. Jadi ibu-ibu, kalau lihat tetangganya beli mobil baru, Masya Allah. Ngomong sama suaminya, Alhamdulillah Pak, tonggoy kita beli mobil baru. Terus, ya bisa numpang kita kan. Iya. Kita bahagia dengan kebahagiaan tetangga kita. Kalau kita nelongso, Allah Akbar. Saya ingat punya adik, dia punya tetangga, nggak nyopo. Nggak nyopo itu bahasa Indonesia apa? Tidak menyapa. Dia bingung adik saya ini. Kenapa yang biasanya tiap hari senyum, salam, tahu-tahu nggak nyopo? Setelah beberapa hari datang dengan motor barunya. Baru dia, Assalamualaikum ketawa Oh, karena adik saya baru beli motor baru. Akhirnya dia berapa hari nggak bisa tertawa. Sampai bisa beli motor baru juga. Allah Akbar. Itu akhirnya kita sengsara dengan seperti itu. Jangan hasut. Allah itu sudah pas ngasih pulang dan tidak memberi kita. Itu sudah pas. Karena Allah tidak berbuat dolim. Maka cukuplah kita mengatakan Alhamdulillah kita bisa pinjam motor tetangga kita. Kemudian jangan suka melihat ke atas, tadi sudah kita bicarakan, orang yang suka melihat ke atas ini bisa kecandung jalannya. Oh iya, melihat ke atas terus jeblok. Tapi lihat ke bawah, lihat orang-orang di bawah dia, insya Allah dia akan bahagia. Wallahu a'lam sahab, Itu yang bisa saya sampaikan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. khair kami sampaikan. Sebelum menginjak acara berikutnya, ini ada sedikit pengumuman bagi para hadirin yang belum mengisi daftar hadir dimohon ke depan masjid untuk mengisi daftar hadir dan akan mendapatkan masalah. Yang belum mengisi daftar hadir dimohon ke depan masjid untuk mengisi daftar hadir dan akan mendapatkan masalah Insyaallah. Kemudian menginjak acara yang ketiga yaitu ke acara yang keempat yaitu acara tanya jawab untuk ikhwan ini dengan pertanyaan tertulis dan untuk akhwatnya bisa tertulis dan bisa melalui SMS. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang kaya kok digambarkan seperti itu? Apa orang Islam tidak boleh kaya? Yang baik itu bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala saya sudah mengingatkan ya, bahwasanya kita tidak melarang kaya tapi yang dilarang itu menjadikan dunia sebagai ambisi dia. Ambisi dia. Mikir, bangun, tidur yang dipikirin dunia. Sehingga susah tidur. Tapi kalau orang kaya yang muslim, yang taat, ah, dia tidur nikmat. Karena dia sah gantungan hartanya kepada Allah Jalla Jalla. Kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala kaya lain. Pernah pada Amur Ramadhan, pada tahun yang kota Madinah ditimpa oleh musim paceklik yang panjang sekali. Sehingga harga-harga mahal, harga makanan itu meninggi. Datanglah kafilah Umar Utsman bin Affan. Berapa jumlah ontanya? 100. Apa 1000? 100. Ya, Mia kalau nggak salah. Nah, antara Mia dengan itu. Penduduk Medina, pedagang-pedagang Medina datang ke Umar Utsman bin Affan untuk menawar barang dagangan dia. Kata mereka Utsman, kita kasih kau dua kali lipat keuntungan. Kata Utsman bin Affan, ada yang ngasih aku lebih. Mereka ngomong, kita kasih tiga kali lipat. Utsman mengatakan, ada yang ngasih aku lebih. Ada yang mengatakan, kita kasih kau lima kali lipat. Kata dia, ada yang ngasih aku lebih. Terus. Kata mereka, ya Utsman, kita ini semua pedagang Medina. Di kota Medina nggak ada pedagang lagi. Cuma kita. Kata dia, ada yang masih aku lebih. Allah Jalla Jalaluhu kata dia. Semuanya ini bisa dilihat, kata Utsman bin Affan. Ini loh orang kaya yang menjadikan dunianya untuk akhiratnya, itu yang kita inginkan. Allah mengatakan wabdari bima atasallahu jaral akhirah carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi tujuan jangan tujuannya dunia, tapi ambisinya ambisi akhirat. Aku kepingin kaya, Aku ingin bantu pesantren-pesantren. Aku ingin memajukan Islam. Aku ingin menegakkan la ilaha illallah di bumi ini dengan harta. Itu tujuannya apa? Akhirat. Tujuannya bukan dunia. Yang dicela ini, yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijadikan kemiskinan di depan mata dia itu adalah man dunia dunia hamba. Dia yang menjadikan ambisinya itu dunia dunia belaka. Anak yang sekolah jadi dokter, harapannya apa? Nah, kalau jadi dokter itu bukti. Gampang boleh duit. Tidak ada harapan, nak. Kalau kalau jadi dokter abad ini, orang itu bisa bantu masyarakatnya. Orang-orang yang miskin kau bisa bantu. Ada yang dicari. Yang dari semua usaha dia adalah tujuannya akhirat. Jamaah hidup di dunia ini cuma berapa tahun? 70 tahun paling lama. Anggap 100 tahun lah. Amar ummati kata Rasul SAW baina Wasallam wa sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit dari umat Islam ini dari umat Nabi Muhammad yang umurnya lebih dari 60 atau 70. Sedikit. Maka yang umurnya 70 tahun siap-siap. Ini jemaah. Ya siap-siap, siap-siap itu semuanya. Karena mati ini tidak kenal umur. Mati itu tidak datang orang tua, tidak. Mati itu datang kepada yang ajalnya datang. Nggak ada orang tua. Cuma biasanya umurnya umat Nabi Muhammad ini yaitu antara 60 sampai 70. Jadi kalau orang itu menjadikan dunia sebagai ambisinya, hidupnya sengsara. Maka kita butuh umat Islam yang kaya raya butuh. Allah saya pernah bertemu dengan seorang pemuda di, di Medina. Saya cerita sama dia tentang kondisi dakwah di Indonesia ini yang sangat membutuhkan Anak ngomong sama dia, kita butuh orang-orang kaya ini yang terus tambah kaya. Tapi kekayaannya untuk untuk Allah Jalla Jalla, untuk akhirat dia. Sekarang orang kadang-kala memiliki harta 5M kekayaannya. Dia merasa cukup. Alhamdulillah Ustaz, anak udah cukup. Anak mobil sudah punya, dua, rumah punya tiga, usaha jalan. Anak ngomong sama dia nggak cukup. Antum kalau punya uang 5M, satu menit habis di jalan Allah Jalla Jalla habis. Maka anak ingin antum punya uang 100 M. Cukup yang 5 itu buat antum, yang 95 buat umat. Maka harus kaya. Saya ketemu dengan pemuda itu dia mengatakan, saya punya niat. Saya punya niat, kalau Allah ngasih rezeki sama saya, saya akan nyumbang ke semua ma'had salah di Indonesia ini satu miliar. Allahu Akbar. Itu ambisinya dunia atau akhirat? Akhirat. Kita ingin antum ini semua punya niat ya Allah, tapi harus beneran. Jangan punya uang satu eh ya Allah eman-eman gitu lah. Jadi harus benar. Tidak, orang Islam kita harapkan kaya, berusaha terus, tapi menjadikan kekayaannya itu. Jadi ini untuk antum, antum merasakan sendiri. Orang yang kaya yang tujuan hidupnya adalah dunia, sengsara hidup, Sengsara hidup. Rasakan sendiri. Betapa banyak orang-orang kaya yang sampai sekarang belum berangkat haji Kenapa? Belum nemu waktu yang pas. Padahal seperti itu alasan. Padahal uang sudah banyak. Urusannya dicerai-beraikan oleh Allah SWT. Sehingga dia tidak bisa nemu waktu yang pas itu karena tujuan dia adalah dunia. Wallahu a'lam Nanti bisa ditambahkan ada Ustaz Arif di sini. Ya, saya enaknya ceramah ada Ustaz itu enak. Kalau salah langsung dibenahi. Tapi kalau nggak ada Ustaz, Ustaz besar Ustaz tanggung jawab Ustaz. Ya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau kita mempunyai tetangga yang buruk barangkali berakhlak jelek, apa yang kita lakukan? Apakah harus pindah tempat alias hijrah atau bagaimana? Sukron. Masya Allah. Gimana itu? Kalau tetangganya buruk, yang pertama, langkah yang pertama, didoakan. Doakan itu tetangga, minta sama Allah Jalla Jalla. Didoakan tetangga. Pernah kejadian di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ustaz Arif yang betul kan? Saya lupa dengan hadis ini sahih atau tidak. Ada seorang sahabat yang laporan sama Nabi tentang tetangganya. Akhirnya Nabi nyuruh dia untuk mengeluarkan perabotannya, barang-barangnya. Tapi ingat ya, perabotannya orang dulu nggak kayak sekarang. Ya, sekarang kompor gas, lemari piringnya lebih besar dari diri dia. Kasurnya, ya kalau mau mengangkat semua kan juga. Dulu barang-barang orang itu sangat sederhana sekali. Kadang-kadang paginya cuma satu, sekarang paginya delapan. Itu sama Rasul suruh keluarkan itu barang-barang perabotan rumahnya. Dikeluarkan lah karena tetangganya ini buruk sekali. Akhirnya setiap orang lewat, kenapa kau? Eh, ini tetanggaku nggak benar. Wah, oh, akhirnya tetangganya yang di semuain. Tetangganya melihat seperti itu nggak tahan. Sudah sudah, kau masuk rumah saja. Aku nggak bakal gangguin kamu lagi. Itu kalau tetangga yang masih punya hati. Kalau nggak punya hati, jarang. Dibiarkan. Ya, kalau kita punya tetangga paling nggak kita doakan. Sering bagi hadiah sama teman sering bagi hadiah sama kita. Ada sebuah kisah. Entah saya baca atau dengar. Ini ada orang yang tetangganya itu piara kalau Piara anjing. Yang tetangga satunya piara kambing. Itu si anjing suka gangguin kambingnya ini kalau kambing apa anjing berburu suka gangguin kambingnya dia akhirnya dia tanya sama orang alim gimana caranya aku menghadapi tetangga yang seperti itu kata orang alim itu apa kau hadiahkan satu ekor kambing sama dia anak yang bagus kau hadiahkan betul dihadiahkan masya Allah itu anjingnya diikat semua kenapa karena dia takut kambingnya diganggu sama anjingnya dia yang selamat kambingnya siapa kambingnya tetangganya selamat semua dengan dia memberikan hadiah satu ekor kambing. Jadi hadiah itu bisa meluluhkan timah yang padah itu bisa luluh. Rasul mengatakan tahadu kalian saling membagi hadiah. Insya Allah dia akan bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi ya istirahat selesai. Mau gimana lagi? Karena kita kalau punya tetangga yang nggak baik, yang Rasul saja berlindung dari tetangga yang tidak baik. Wallahu a'lam Nanti bisa disampaikan sama Ustaz Ali. Ustaz Fadl, Ustaz Terakhir. Terakhir, terakhir. Tiga, sunahnya WC. Tidak kuat Ustaz. Kasihkan Ustaz Arif yang keempat. Nah. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, bagaimana konsep menabung investasi yang sesuai dengan syar'i? Barakallahu fiik. Bismillah. Banyak cara. Yang pertama, sedekahkan 30 persen. Sepertiga hartanya itu titipin sama Allah Jalla Jalla. Investasi yang syar'i. Betul kan? Punya rezeki, Masya Allah. Dapat gaji om. Bagi tiga-tiga. Tiga-tiga-tiga. Sepertiga ya Allah. Aku titip setengah kau ya Allah. Kasih dari masjid-masjid ini. Nggak perlu orang tahu. Nah, itu investasi syar'i. Itu. Syar'i, benar-benar syar'i. Enggak ada Allah Akbar. Sudahlah, kita kasih sama Allah, Allah Allah bakal jaga itu harta kita. Allah akan berkahi harta kita. bagaimana kejadian tadi orang yang dia bagi sepertiga sepertiga itu. Kalau nggak mau sepertiga, ya setengah nggak apa-apa. Kan tidak apa-apa. Siapa apa-apa mah Itu investasi. Orang kan kepingin kalau investasi itu naruh banyak, kembalinya kan banyak kan? Iya, orang investasi 10 juta, dia harapannya dapat untung 15 juta. Kalau dia naruh 100 juta, harapannya berapa? 150 juta dia ingin. Maka semakin banyak yang kita berikan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang pertama harus ikhlas. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala insya Allah Allah akan yang kita. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Alladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ya. Jangan sampai menelantarkan anak istrinya. Jangan sampai menelantarkan anak istrinya dengan bersedekah yang berlebihan. Itu yang syar'i. Kalau yang syar'i yang lainnya nanti tanya sama Ustaz Ya, kalau ada yang keempat, anak nggak mau jawab. Antum bacakan silahkan, mic-nya anak pindah ke Ustaz. Pertanyaan yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Barakallahu Fik. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era globalisasi yang semakin materialistik dan hedonis ini mau tidak mau menjadikan kehidupan ikhwan dan akhwat ekstra kerja keras. Kita juga khawatir bahwa kefakiran itu dekat kepada kekafiran. Mohon penjelasan dan nasihatnya yang Ustaz, agar kebahagiaan di dunia dan akhirat terwujud nyata. Ini seharusnya pertanyaan saya oleh Ustaz Syafiq yang karena beliau memindahkan kami akan menjawab sesuai kemampuan. Salah untuk jawaban dari pertanyaan tadi bisa dilihat jawabannya dari awal muhadoroh sampai akhir muhadoroh. Ya. Jadi dalam makalah juga yang sudah dipegang masing-masing. Misalnya intinya kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kemudian kita serahkan semuanya pada Allah kita berupaya dengan upaya yang syar'i insyaallah Allah akan berikan berkah pada upaya kita betapapun berat dari upaya kita betapapun Ekstra keras yang usaha kita. seolah Allah akan berkali dari usaha kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah yang merupakan kunci semua kunci atau solusi semua masalah dan problematika. Kemudian yang tadi disebutkan bahwa kefakiran dekat dengan kekafiran ini merupakan hadis yang masyur, yang terkenal, yang populer. Tetapi ini hadis yang lemah. Yang tidak bisa jadikan sebagai dalil. Dan yang benar, bahwasanya setiap orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mendapat kebahagiaan. Kalau seandainya kefakiran, tegar dan kafiran, tentu para sahabat tidak seperti itu. Ternyata mereka orang yang fakir, banyakkan fakir, tapi mereka sangat kuat imannya. Makanya jelas dari segi sananya sudah lemah, kemudian dari segi maknanya ini mungkar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumen dalam masa ini dan sebagaimana disebutkan untuk lebih jelasnya kita bisa mengulang pada dari awal sampai akhir dan dalam makalah yang tadi telah disampaikan oleh Saduna Dr. Syafiq bahasa lama yang sudah kita dengarkan. Allah alam sesuatu. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada kedua ustadz yang telah memberikan jawaban. Ayol hadirun mas hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang beliau sampaikan dalam ceramah inti yang baru saja kita simak bersama. Semoga ini semua dapat menjadikan, dapat menyegarkan hati kita dan semoga bisa mengantarkan kita semua untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, ada pesan dari panitia. Jadi panitia memohon maaf karena belum sempat mengedit dari makalah yang dibagikan kepada para hadirin. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali di situ terdapat beberapa kekurangan atau kesilapan di dalam penulisan naskah. Ayolah hadirun wal hadirat rahmatullah. Acara yang kelima yaitu penutup. Kami tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.